بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله رب العالمين Kalimat syukur terus-menerus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat keis nikmat keislaman dan kemudian nikmat berupa kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dimudahkan langkah kita untuk menuju ke masjid ini. Salawat serta salam selalu kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kita sedikit tentang mukaddimah kitab Syama'idun Nabi. Kemarin dua minggu sebelumnya Ya, kita masih e, menjelaskan tentang Muqaddimah yang mana isinya adalah e, kenapa kita mempelajari syama'idun nabi atau pentingnya kita mempelajari syama'idun nabi. Kemarin sangat banyak sekitar 9 atau 10 ya. Kenapa kita mempelajari kitab syama'idun nabi atau seputar aspek-aspek yang ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah itu sifat fisik, sifat akhlak ataupun sifat yang berhubungan dengan keduanya. Misalnya tentang pakaian Rasul, tentang pedang Rasul dan macam-macamnya. Yang intinya adalah semakin kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik ciri fisik beliau atau ciri akhlak beliau, sifat akhlak beliau itu menumbuhkan kecintaan kita yang mendalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin cinta, maka kita semakin beriman, semakin menambah keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita sebutkan mukaddimah, pendahuluan ya tentang kitab ini. Yang mana kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badar bahwasanya kitab ini terdiri dari 56 bab. 56 bab dan berjumlah 415 hadis. Kitabnya cuma hadisnya sekitar 415. Yang mana bagian pertama ini menjelaskan tentang sifat-sifat fisik beliau, sifat-sifat fisik, penciptaan beliau ini bagaimana dan seterusnya. Kemudian baru e, berpindah tentang barang-barang atau keperluan-keperluan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seputar pakaian atau baju perang Nabi atau siwak dan macam-macam. Kemudian baru bab berikutnya tentang akhlak, adab dan bergaulnya Nabi. Tentang akhlak, tentang sifat-sifat yang sifatnya adalah akhlak Rasul, adab dan muamalah beliau. Kemudian baru tentang ibadah-ibadah beliau, bagaimana ibadah Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup dengan masalah melihat Nabi di mimpi. Itu beliau jadikan itu bab terakhir tentang bagaimana seseorang sikap kita misalnya kalau ada orang yang mengaku bertemu Rasul atau berkaitan tentang hal-hal melihat Rasul di alam mimpi. Jangan sampai salah kaprah ketika kita mendengar orang melihat Rasul di mimpi sehingga ada ajaran tertentu yang mana Rasul sebelumnya tidak ajarkan, kemudian di mimpi misalnya diajarkan, maka bagaimana sikap kita seperti seperti itu. Ulun baca lagi masih mukaddimah Syekh Abdul Razak Al-Badar. Di antara faidah ulun ulangi, di antara faidah kita mengetahui sifat fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana kulit beliau, wajah beliau, postur tinggi beliau dan macam-macam. Ini nanti kata beliau berhubungan dengan tahakkuk ya, mencari kebenaran apakah benar seseorang itu bermimpi melihat Rasul dengan sesungguhnya. Karena kalau orang yang bermimpi dengan Rasul, itu sifat fisik beliau sama ketika beliau hidup. Ini sudah menjadi kaidah yang baku. Bahwasanya ketika orang melihat Rasul dalam mimpi itu sama fisik beliau ketika beliau masih hidup yang dilihat oleh para sahabat. Jadi kalau seseorang bermimpi melihat Rasul, Ternyata saya bermimpi melihat Rasul, ternyata Nabi tidak berjanggut. Nah, ini bisa ini salah keliru ya. Memang syaitan itu tidak bisa dia ulun ulangi lagi. Syaitan itu syaitan itu tidak bisa dia menyerupai Rasul seutuhnya nggak bisa. Tapi dia bisa menyerupai orang lain yang bungas, yang tampan, yang dia mengaku Rasul. Kalau orang tersebut tidak membaca sifat-sifat fisik beliau, bisa tertipu. Bisa, bisa tertipu. Nah, kata beliau, waqad zallat fi hadzal bab aqdamun wa dhall aqwamun. Berapa banyak orang yang tergelincir dalam masalah melihat nabi di mimpi, ya. Beberapa kaum yang mana mereka tersesat tersesat di dalamnya atau tergelincir di dalamnya. Misalnya, contohnya kata beliau, berapa banyak orang yang terjatuh anda bacakan. Wa kam min insanin waqa'a fi bid'ain wa hirafat wa ibadatin wa azkarin manzalallahu biha min sultan bi za'mi annaha mabniyatun ala ru'yatin nabi fil manam. Jadi kata Syekh Abdul Razak, berapa banyak manusia yang mereka terjatuh ke dalam kebid'ahan dan khurafat dan ibadah-ibadah dan zikir-zikir yang mana Allah tidak syariatkan dengan sangkaan bahwasanya itu didasari dengan melihat nabi di mimpi. Jadi misalnya ada ibadah tertentu, ada zikir tertentu, ada syariat tertentu yang dia laksanakan yang mana nabi tidak ajarkan sebelumnya. Mereka mengatakan ini didasari oleh oleh mimpi. Kata beliau, mereka terjatuh ke dalam kebidahan, khurafat dan macam-macamnya. Dan ini terjadi Misalnya ada seorang berkata saya bermimpi Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan zikir yang baru. Barang siapa membaca zikir ini 100 kali maka seakan-akan dia misalnya apa bertemu dengan saya ketika hidup atau nanti dia bersama saya di surga atau nanti barang siapa yang mengamalkan zikir ini 100 kali misalnya maka dia seakan-akan eh, maka nanti kebutuhan hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Dan itu terjadi. Dan itu di Indonesia. Kalau pian rajin mencangkal mencari ada di YouTube ya ada seperti itu. Jadi didasari mimpi kemudian timbullah zikir yang baru dan fadilah yang baru. Misalnya kata orang ini saya bermimpi Rasul dan Rasul mengatakan mengijazahkan saya bahwasanya siapa yang membaca zikir ini 100 kali maka kabul hajatnya terpenuhi dan macam-macam. Nah, kata beliau, berapa banyak orang yang salah sangka keyakinan mereka ketika mereka mengatakan bertemu Rasul. Ada dua kemungkinan orang ini mengatakan demikian. Pertama, bisa karena dia berdusta atau yang dilihat dia bukan bukan Rasul. Karena ajaran Rasul sudah sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna. Tidak lagi tidak ada lagi ajaran-ajaran yang baru atau ibadah yang baru atau zikir-zikir yang yang baru. Dua kemungkinan, bisa dua orang ini berdusta atau yang dilihat dia adalah syaitan yang mengaku menjadi menjadi rasul. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, ma'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamut illa ba'da an akmalallahu bihiddin wa tamma bihin ni'mah. Dan Nabi saw itu tidak meninggal kecuali setelah Allah menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan dan menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan berupa syariat. Jadi nggak ada lagi istilahnya ibadah yang baru atau zikir-zikir yang yang baru. Kemudian <clears throat> masuk ke hadis yang pertama. Ada yang bawa buku terjemahnya? Sebagian ya. <laughs> Sebagian kecil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun majaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama tentang apa yang datang atau hadis yang datang seputar penciptaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuk fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak Aqadal musannifu rahimahullahu taala hadhi tarjamah li bayani ma yata'allaqu bi sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyyah bi fathil kha min haitsu at-tul wal lawn wasy wa ghairi dha wa ghairi wa ghairu Dan musannif pengarang atau Imam Tirmizi mengikat judul ini maksudnya judul tentang penciptaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari segi fisik Hadis yang berhubungan dan tentang sifat-sifat Nabi secara fisik, bukan akhlak. Dari segi tingginya, warnanya, rambutnya dan lain-lain. Jadi hadis yang akan kita bahas seputar penciptaan fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi tinggi beliau bagaimana, kemudian warna kulit beliau bagaimana, rambut beliau dan lain-lainnya. Wa amma sifatuhul khuluqiyah wa hiya katsirah sayati dzikruha insyaallah fi tarajumin lahiqatin. Adapun sifat-sifat tentang akhlak beliau, adab beliau, muamalah beliau itu nanti hadisnya banyak dan nanti akan disebutkan insyaallah. Kemudian kata Syekh juga mengatakan, qad akramallahu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bi akmali wa ajmalis sifatil khalqiyyah." kama annahu akramahu subhanahu wa ta'ala bi afdalis sifatil khuluqiyah. Jadi kata Syekh Abdul Razak dan sungguh Allah memuliakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan berupa paling sempurna dan paling indah sifat fisik beliau. Sifat fisik dan sifat pencipta, penciptaan beliau paling mulia dan paling paling sempurna sebagaimana Allah memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak, dengan adab yang paling utama dan yang paling afdal. Jadi sifat beliau ada dua, sifat fisik dan sifat akhlak. Dua-duanya sifat yang paling sempurna dan sifat yang Allah paling muliakan. Baik segi akhlak ataupun segi segi fisik. Makanya Rasul itu e, di antara e, fisik Rasul ya, secara umum semuanya mereka itu tidak tidak terlepas dari cacat, terlepas dari dari cacat fisiknya sempurna. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan di kitab beliau Al-Jawabus Sahih beliau bercerita tentang atau mengatakan tentang tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara tanda-tanda kenabian nabi itu adalah masalah fisik juga. Atau mujizat nabi masalah masalah fisik. Beliau mengatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwari wa atammiha wa ajma'iha lil mahasinid dalati ala kamalihi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan adalah fisik Rasul pencipta, penciptaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bentuknya itu adalah paling sempurna bentuk dan paling mengumpulkan bentuk bagi keindahan-keindahan yang menunjukkan kesempurnaan. Jadi di antara tanda-tanda kenabian beliau, Allah ciptakan bentuk fisik beliau, bentuk penciptaan postur tubuh beliau dengan bentuk yang paling sempurna dan paling mengumpulkan seluruh keindahan-keindahan yang menunjukkan kesempurnaan. Misalnya contohnya kulit warna kulit beliau ya. warna kulit Nabi itu al-bayab al mushrib fil humrah warna kulit Nabi itu adalah putih kemerah-merahan bercampur dengan kemerah-merahan nah nanti ulun sebutkan itu adalah kulit kata uh, al-Imam al-Bajuri salah seorang uh, mazhab Imam Syafi'i itu adalah kulit yang paling afdal di dunia. Manakala warna kulit itu adalah putih kemerah-merahan, seperti kulitnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. bi khalqin hasan wa suratin jamilah wajtamat fihil mahasin. Kata Syekh Abdul Razak mengomentari, maka Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penciptaan yang baik dan rupa yang indah maka terkumpullah keindahan-keindahan tersebut dikarenakan Allah memuliakan bentuk fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung masuk ke hadis yang pertama qala al-musannifu rahimallahu taala akhbarana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'idin an Malik bin Anasin an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu sami'ahu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatab wala bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ru'si 40 sanatan faqama bi makkah 10 sinin wa bil madinati 10 wa tawaffahu Allah taala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh para imam, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Tirmizi, kemudian Imam Bukhari juga di kitab beliau Adabul Mufrad dan Musnad Al-Bazzar dari hadis Abu Hurairah. Poin yang pertama yang ulun ingin jelaskan sedikit tentang istilah uh, mustalahul hadis ya. Kedua Bapak belajar sedikit tentang ilmu mustalahul hadis. Jadi Imam Tirmizi beliau mengungkapkan dengan kalimat akhbarona. Dan kalimat ya, kalimat lafaz periwayatan sanad ya, itu ada dengan akhbarona, haddatsana dan an. Ada haddatsana anba'ana, akhbarona, an dan lain-lain. Ulun ingin menjelaskan tentang akhbarona. Kalau secara harfiahnya artinya adalah menceritakan kepada kami atau mengkabarkan kepada kepada kami. Jadi kalimat akhbarona <clears throat> itu semakna dengan haddasana. Akhbarona semakna dengan haddasana menurut kebanyakan para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Malik, ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Kufi, Kufah ya. Kufah itu salah satu negara Irak. Kalau Hijaz berarti Mekah dan Madinah. Kalau orang dulu menyebabnya negara Hijaz, maksudnya Mekah dan Madinah. Jadi Imam Bukhari, kemudian Imam Malik, ulama Hijaz, ulama Kufah dan macam-macam lainnya, itu mereka mengatakan lafaz akhbarona dan haddatsana itu maknanya sama. Maknanya maksudnya adalah bahwa Imam Tirmidzi mengungkapkan dengan akhbarona berarti beliau mendengar dari syekh beliau. Berarti beliau mendengar dari syekh beliau. Ya. Tapi Imam Muslim, nah ini ini detailnya kalimah Muslim masalah sanad ya. Kalimah Muslim itu membedakan antara akhbarona dan haddatsana. Makanya kalau Imam Bukhari ya, itu kan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu dua-duanya saling unggul mengunggulkan. Kalau Imam Bukhari itu lebih unggul dari Imam Muslim masalah kesahihannya, paling paling otentiknya hadis. Maka Imam Bukhari yang yang unggul daripada daripada Imam Imam Muslim. Tapi kalau dari segi sanat, dari segi keindahan sanat, detailnya masalah sanat, itu Imam Muslim yang unggul daripada Imam Imam Bukhari. Contohnya lafaz ini, akhbarona. Kalau Imam Bukhari, beliau menyamakan kalimat akhbarona dengan haddathana Tapi kalau Imam Muslim beda. Kata beliau, kalau haddathana itu Sirawi beliau mendengarkan bukan dari syekh langsung tapi ada si sikorinya, ada yang membacakannya. Misalnya seperti ini duduk, satu orang disuruh untuk membacakan. Ya mungkin karena muridnya banyak. Karena muridnya, muridnya banyak. Kemudian dikarenakan si murid yang lain mendengar hadis dari si kori tadi yang disuruh gurunya tadi, maka Imam Muslim mengungkapkan dengan kalimat haddatsana. Karena ada perantara si guru menyuruh si si kori membacakan hadis. Itu dengan akhbarona. Eh dengan hadatsana. Tapi kalau akhbarona kata Imam Muslim itu si rawi langsung mendengar dari lafaz dari mulut si gurunya. Tidak dengan perantara si kori tadi. Jadi Imam Muslim membedakan, makanya kalau kita membaca kitab Sahih Muslim, itu nanti ada yang hadatsana, ada yang akhbarona. Berarti Imam Muslim membedakan antara yang mendengar langsung dari mulut gurunya atau si guru menyuruh si qori untuk membacakan hadis sehingga dia mendengar dari si qori tadi. Itu imam imam Muslim. Kalau imam yang lain seperti Imam Tirmidzi, Imam Bukhari dan imam-imam yang lain yang kebanyakan mereka tidak membedakan antara akhbarona dan haddatsana. Itu bedanya Imam Muslim dengan Imam Bukhari dan lain-lainnya. Akhbarana Abu Raja'in Qutaibah Ibnu Sa'idin. Telah mengkabarkan kepada kami Abu Raja, Abu Raja. Ini adalah kunyah. Ya. Qutaibah bin Sa'id yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ini adalah gurunya para para guru. Jadi hampir semua kutubusit ulama-ulama kutubus dan kitab-kitab yang lain itu meriwayatkan hadis dari jalur beliau, Qutaibah bin bin Sa'id. Imam Az-Zahabi ulun bacakan sedikit uh, biografi beliau. Di Syiar Alamin Nubala Imam Zahabi mengatakan Syekhul Islam, muhaddis, imam, thiqah, rawiyatul Islam. Jadi Qutaibah bin Sa'id ini adalah seorang Syekhul Islam. Kemudian dia seorang ahli hadis, muhaddis, seorang imam dan seorang yang yang thiqah. Ini menunjukkan orang ini adalah thiqah ya. Karena uh, para ulama Ketika mereka mengatakan memuji orang ini dengan kelebihan-kelebihan yang banyak, misalnya orang ini seorang ahli hadis, orang ini seorang hafid, seorang imam, ini menunjukkan orang ini adalah thiqah. makanya ketika hadis itu semua rawinya adalah thiqah, ya. maka hadis itu dikategorikan sahih. Bukan hasan apalagi dhaif. Kemudian di antara guru-guru beliau adalah Imam Malik, Imam Laith, Syuraik, Hamad bin Zaid dan Abu Awana, sangat banyak. Nah, di antara murid-murid beliau Kutaybah ini Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan seterusnya sangat banyak. Kemudian An Malik ibni Anas. Ya. Beliau mengambil dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Daril Hijrah, imam ulamanya kota kota Madinah. Bahkan para ulama, para fukaha di zaman beliau Ketika mereka ada yang diminta fatwa, ulama fakih ini menunjuk ke Imam Imam Malik. Masih ada Imam Malik. Jadi kalau ingin meminta fatwa, jangan ke aku, disuruh kepada Imam Imam Malik. Sedikit tentang biografi Imam Malik. Imam Malik beliau meninggal Kutai bin Sa'id tadi meninggal tahun 240 dan Imam Malik meninggal 170 79. Kata Al-Imam Al-Bajuri ya mengungkapkan tentang biografi Imam Malik. Wa kana Malikun ahada arkanil Islam wa imami daril hijrah wa hujjatullah fi ardihi ba'da tabi'in. Jadi kata Al-Imam Al-Bajuri, salah seorang imam eh, pemuka mazhab Syafi'i, Imam Malik adalah salah seorang rukun Islam dan seorang imam Darul Hijrah, imam kota Madinah dan hujjatullah. Hujjahnya Allah di muka bumi setelah era generasi tabi'in selesai. Setelah tabi'in, kata Imam Al-Bajuri. Kemudian dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah seorang imam juga seorang mufti kota Madinah dan mufti seorang ulama di di zaman tersebut. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Rabi'ah ini adalah laqab ya. Rabi'ah adalah laqab dan nama beliau adalah Farrukh Kadang ulama-ulama itu terkenal dengan laqab ya. Misalnya Al-A'mash. Al-A'mash. Nama beliau Sulaiman bin bin Mahron. Kemudian Al-A'raj. Kadang Eh, sebagian mereka itu dikenal dengan sifat cacat ya. Misalnya Al-A'raj yang pincang. Padahal nama beliau Abdurrahman bin Hurmuz. Jadi beliau ini e, untuk membedakan dengan nama-nama yang lainnya. Contohnya Al-Amash, Al-A'raj dan semacamnya. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan Anas bin Malik ya sebagaimana kita ketahui adalah seorang seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan meriwayatkan hadis dikarenakan beliau berkhadam atau membantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di umur beliau 10 tahun. Jadi ketika halus sudah ibu ibunya mengantarkan Anas bin Malik ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ibunya minta doakan kepada kepada Nabi kita Muhammad, maka Nabi mengatakan, "Allahumma aktsir malahu wa waladahu." Ya Allah, perbanyaklah anak dan hartanya. Makanya Anas bin Malik termasuk sahabat yang kaya dan termasuk sahabat yang paling banyak punya punya anak dan termasuk sahabat yang panjang umurnya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan beliau meriwayatkan hadis, ada yang langsung dari Nabi dan kemudian ada yang melewati sahabat yang lain. Sahabat yang lain misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Muaz bin Jabal, Usaid bin Khadir dan lain-lainnya. Kemudian karena Rasulullah annahu sami'ahu yaqulu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in dan Rasul adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tinggi sekali. Maksudnya perawakan beliau, postur tubuh beliau, laisa lil bain, tidak tinggi sekali. Maksudnya Nabi itu tidak tidak tinggi. Wala bil kasir dan tidak dengan pendek. Tidak sangat tinggi dan tidak pendek. Wala bil abyadil amhak dan tidak putih sekali. Maksudnya putih tidak bercampur dengan warna warna yang lain. Ya, makanya eh, kulit Nabi kita dalam riwayat lain beliau memiliki kulit putih yang kemerah-merahan. Nah, ada perkataan menarik dari ulama ya tentang uh, tentang warna, masalah warna kulit ya. Jadi ulun ini sebutkan dulu. Kata Al-Imam -Al imam al bajuri "Wa alam an ashrafal alwan fi hadhid dar al bayab al-mushrib bi Kata Imam Al-Bajuri, ketahuilah bahwasanya warna yang paling mulia di negeri ini, maksudnya dunia, adalah warna kulit yang warnanya putih bercampur dengan dengan merah. Warnanya bercampur dengan dengan merah. Adapun di akhirat kata beliau itu warna kulit yang bercampur putih kulit putih yang bercampur dengan kuning. Kalau di akhirat di surga itu warna yang yang mulia, yang indah dibahasakan dengan kulit yang bercampur dengan dengan kuning. Dalilnya apa? Dalilnya ada. Jadi para ulama tafsir ketika mereka mentafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah as sofat ayat 48, "Ka'annahunna baydun maknun." As-Saffat ayat 49. Jadi ayat ini menceritakan tentang keindahan fisik bidadari. Bidadari bidadari di mana letaknya? Di di surga. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan mereka bidadari seperti telur yang ditutupi atau yang dijaga oleh ibunya atau induknya. Nah, kata kitab tafsir yang ulun baca, salah satunya adalah kitab tafsir Ibnu Asyur atau tafsir Ma'alimut Tanzil Imam Bagawi. Nah, yang intinya adalah para ulama menafsirkan ayat ini bahwasanya telur yang dimaksud adalah baydun na'am, telur burung anta. Telur burung anta. Dan telur burung anta ya, itu warnanya putih bercampur dengan kuning. Jadi intinya adalah mereka mentafsirkan bahwasanya kulit bidadari itu warnanya putih bercampur kuning. Kalau kitanya apa bahasa Banjarnya? Bukan sawo matang. Kuning langsat, kuning, kuning langsat. Dan orang Arab pun ketika mereka mengungkapkan keindahan seorang perempuan itu warnanya dengan kulit putih ke kuning kuningan atau kuning-kuning langsat. Dan itu kata para ulama, ini tak banyak ya ulama eh, jumhur ulama tafsir mereka mengatakan ketika mentafsirkan ayat ini ini adalah telur on burung onta yang mana warnanya putih kekuning-kuningan dan ini adalah kulit warna kulit bidadari. Ya. Adulun foto harus agin <laughs> warna ininya, warna kulit apa? telur burung antanya. Kemudian wala bil adam dan juga kulit nabi tidak coklat ya. Di sini kita baca terjemahnya, juga tidak kecoklatan. Tidak sangat tinggi dan tidak pendek, kemudian tidak putih sekali, artinya maksudnya tidak putih dengan bercampur kulit apa, warna kulit apapun, kemudian juga tidak kecoklatan. Ya, sawo matang atau misalnya warna kulit kita tidak seperti itu. Kemudian wala bil ja'dil kotot dan rambutnya ikal tidak terlalu keriting. Jadi rambut Nabi itu ikal, tidak terlalu keriting. Keriting itu kan berarti sangat apa bahasa Banjarnya? Terpuntal-puntal ya. Kalau na rambut Nabi itu dia bergelombang, ikal, bukan keriting yang rambutnya itu saling menutupi. Berpuntal-puntal kayak itu, bukan. Tapi rambut Nabi adalah ikal, bergelombang. Tidak sangat keriting tapi bergelombang. Wala bisabti dan juga rambut Nabi tidak lurus, tidak ya. Tidak sangat ikal dan juga tidak lurus tapi bergelombang atau ikal. Ya. Kemudian ba'atsahullahu taala ala ra'si arba'ina sanatan. Dan Allah mengutus beliau di umur 40 tahun. Maksudnya diutus menjadi menjadi seorang nabi dan seorang rasul berdakwah kemana-mana menjalankan syariat ketika beliau di umur 40 40 tahun. Dan faqama bi kata ashrosinin dan beliau tinggal di Mekkah selama 10 10 tahun wabil Madinati ashrosinin dan di Madinah 10 10 tahun. Yang pengen ketahui berapa di Madinah? 13 tahun. Tapi nanti ulang jelaskan maksudnya apa di sini. Wa taala ala roksi siti sanah dan Allah wafatkan beliau di umur 60 tahun. Yang pengen ketahui berapa? 63 nanti ulun jelaskan maksudnya. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayuto Dan tidaklah di kepala beliau dan janggut beliau 20 uban yang putih. 20 rambut yang putih maksudnya 20 uban. Artinya uban Nabi di kepala dan di rambut sedikit. Cuma 20 helai saja. Kemudian yang ingin ulun jelaskan makna satu-satu dari ungkapan uh, Anas bin Malik ya. Ini kan Anas bin Malik menceritakan tentang fisik Rasul SAW. alaihi wasallam. Hadis itu yang ulun jelaskan kemarin, minggu kemarin ma udifa nabi saw alaihi wasallam min kaulin, au fi'lin au takririn, au sifatin khulkiyah, au sifatin khulkiyah. Yang namanya hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw alaihi wasallam baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau atau takrir Nabi saw takrir itu misalnya ada seseorang taruhlah misalnya Khalid bin Walid pernah terjadi beliau makan dop dop itu kadal Arab, bukan kadal kita ya, kadal Arab. Kemudian Nabi melihat dan Nabi tidak menegur. Itu namanya takrir. Kalau itu tidak baik, itu diharamkan pasti Rasul Rasul melihat. Itu menunjukkan dop itu halal. Itu namanya takrir. Takrir. Kemudian hadis juga berupa sifat fisik beliau, sifatin khalqiyah, sifat penciptaan beliau. Nah, gimana kita tahu eh, Rasul itu penciptaannya masalah fisiknya. Maka kita melihat perkataan para para sahabat. Ketika sahabat mengatakan sifat fisik Rasul, maka itu juga dimasukkan kategori hadis karena menceritakan tentang sifat fisik beliau. Yang pertama, kata Anas bin Malik, Rasul itu tidak terlalu tinggi dan tidak tidak pendek. Ini menjelaskan bahwasanya Rasul itu tingginya robah sedang ya. Tidak terlalu tinggi, posturnya sedang, tidak panjang, tidak tinggi dan tidak tidak pendek. Tapi dalam riwayat yang lain, kan Nabi itu bentuk ting posturnya adalah sedang, tapi sedang yang mengarah ke tinggi, bukan sedang yang mengarah ke pendek. Kayak kita juga misalnya ditakoni orang, ada misalnya uh, eh, nazar lah gimana postur tingginya aja menakuni kawan ini tuh sedang tingginya sedang tapi menurut kita ya itu sedangnya menuju ke arah pendek sedang tapi menuju ke arah ke arah pendek tapi kalau nabi itu sedangnya menuju ke arah ke arah tinggi bukan ke arah ke arah pendek Kemudian wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Nabi itu kulitnya tidak sangat putih dan tidak adam. Adam tadi apa? Kecoklatan ya. Iya. Artinya kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putih, putih sekali, seperti misalnya kulit orang-orang Cina ya, atau juga tidak kecoklat, coklatan seperti kita misalnya. Tapi kulit Nabi itu dalam riwayat yang lain putih bercampur dengan dengan merah. Ada faidah satu lagi yang belum dapatkan di kitab yang lain tentang hukum orang yang mengatakan kulit Nabi hitam. Ini ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Dia mengatakan tanbih perhatian. Qala immatuna berkata para imam kami yakfuru man qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aswad aw ghairu qurasyi au tuwfiya aswadan li'anna wasfahu bi ghairi sifatihi nafyun lahu wa takdzibun bihi. Jadi kata Imam Ibn Hajar al Haytami, ya, salah seorang pembesar mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan kafir. Ini lain ulun lah. Qala aimmatuna berkata para imam kami, maksudnya pembesar-pembesar mazhab Imam Syafi'i, yakfuru man qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aswad. Kafir orang yang mengatakan Nabi itu hitam. Nabi itu hitam. Tapi perlu digarisbawahi lagi dalam rangka menjelek-jelekan atau menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafir. Tapi kalau nggak tahu kan beda lagi ya. Kalau tidak tahu kemudian kita sampaikan yang benar bahwasanya kulit Nabi adalah putih kemerah-merahan, maka tidak tidak mengapa. Intinya ketika seorang mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ejekan itu adalah ke arah fisik beliau dia mengatakan kulit Nabi adalah hitam, maka kata para ulama dihukumkan kafir. Alasannya apa? Atau mengatakan Nabi itu bukan orang Quraisy. Misalnya Nabi akhir zaman itu orang Indonesia, bukan orang orang Quraisy. Kafir juga. Atau Nabi itu meninggal dalam keadaan kulitnya berwarna hitam. Juga juga kafir. Kenapa alasannya? Li'anna wasfahu bi ghairi sifatihi nafyun lahu wa takdzibun bihi. Karena mensifatkan Nabi dengan bukan sifatnya itu seakan-akan menafikan Rasul, menafikan Nabi. Karena Nabi itu satu paket, sifatnya, fisiknya dan sifat akhlaknya. Kemudian juga sama dengan mendustakan, mendustakan beliau. Kalau ada orang yang mengatakan bentuk fisik Nabi adalah hitam dalam rangka mengejek, maka dihukumkan kafir. Karena itu adalah seakan-akan dia mendustakan atau menafikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jam berapa? Sedikit lagi nah. Kemudian eh, yang berikutnya wala bil ja'dil kotot, wala bisabti dan rambut Nabi tidak sangat ikal dan juga lurus. Maksudnya tidak sangat keriting dan tidak lurus. Maksudnya ikal bergelombang ya, bukan keribo atau keriting kayu ulun. Kalau keriting itu kalau pakai peci keluaran nah rambutnya itu keriting. Tapi rambut Nabi itu ikal bergelombang ya, bergelombang. Ini menjelaskan sifat rambut beliau dan beliau sifat rambut beliau sedang, tidak lurus dan tidak keriting tapi ikal bergelombang. Kemudian ba'athahullahu taala ala ra'si arba'ina sanah dan Allah mengutus beliau pada umur 40 40 tahun. Dan beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun setelah diutus menjadi menjadi rasul. Dalam riwayat yang lain, Nabi itu tinggal di kota Mekah 13 tahun. Jadi ada dua riwayat ada yang mengatakan 10 dan ada yang mengatakan 13 tahun. Nah, ini bagaimana mengumpulkannya dua hadis ini? Kata Syekh, maksud dari faqama bi Makkah asyra maka Nabi tinggal di Mekah 10 tahun itu dengan meninggalkan pecahannya. Sama kayak kita misalnya ditakuni umur ikan berapa? 40-an. Apakah umurnya 40 pasti? Kada. Bisa 41, 42 atau 43. Sama dengan ini. Nabi tinggal di Mekah kalau kita terjemahkan 10 tahunan. Apakah 10 tahunan itu 10 tahun? Tidak. Tapi meninggalkan pecahan yaitu 3. 3. Jadi Nabi ketika tinggal di kota Mekah selama 13 tahun. Dan di Madinah selama 10 10 tahun setelah Nabi berhijrah ke kota kota Madinah. Jadi dakwah Nabi ya cuma 23 tahun. Um, umur 40 tahun beliau diutus menjadi nabi, kemudian beliau meninggal di umur 63. Jadi dakwah nabi berapa? 23 tahun saja. Bandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam yang mana beliau berdakwah berapa? 950 tahun. Tapi yang berislam sedih sedikit. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi 23 tahun yang masuk Islam sangat sangat banyak jumlahnya. Kemudian watafahullahu taala ala ra'si sittina nasana dan Allah mewafatkan Rasul di umur 60 tahunan. Nah, 60 tahunan maksudnya apa? Jadi sahabat Anas menghilangkan pecahannya sama kayak kita, umur berapa? 60-an. Bukan berarti 60 pasti kada bisa 61, 62 atau 6, 63 sama. Jadi Imam eh, Anas bin Malik mengungkapkan dengan meninggalkan pecahannya. Jadi Nabi meninggal itu umur 60 tahunan. Maksudnya 60, 63 tahun. Dan tidaklah di rambut beliau dan janggut beliau 20 helai uban. Ini menunjukkan rambut dan jenggot Nabi ubannya sedikit. Adapun faidah-faidahnya insyaallah kita sambung minggu depan masih ada beberapa hal yang belum ulun sampaikan tentang hadis yang yang pertama.